<laughs> Kalau salah tetap salah. Dan ucapan Imam Al Rabahari dalam kitab kita menyatakan fala yuqtada bizallatihi. Perhatikan kalimat itu. Fala yuqtada bizallatihi. Jangan ikuti ketergelincirannya. Wa man wafaqahu ala khata'ihi ala zallatihi wasara ma'ahu alal khata dan berjalan bersama mereka dalam kesalahan wa huwa ya'lam khata'u padahal dia tahu itu salah fa huwa halik maka orang itu binasa maka orang itu binasa fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halik kata Imam Al-Barbahari jangan ikuti kesalahannya karena dia akan binasa maka kata Shalal Fauzan hafizahullah siapa yang mencocoki kesalahannya mengikuti kesalahannya, berjalan di atas kesalahannya, padahal dia tahu itu salah. Muqallid, muta'assib. Maka orang yang demikian halik binasa. Sehingga jangan heran kalau para ulama membedakan. Imamnya, ulamanya dikatakan rahimahullah, ghafarallahu lahu, dikatakan demikian-demikian. Dengan penuh penghormatan. Tetapi orang yang mengikutinya, yang mengaku-ngaku di bawah madhabnya, seperti Ahnaf, disikapi dengan keras dan diperingatkan dengan keras dan dikatakan ahlul bid'ah.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 Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat. A'udzubillah. sallallahu alaihi Ancamannya sangat mengerikan. Dilaknat. Siapa yang menyembunyikan ilmu dilaknat. Maka enggak main-main. Siapa yang diam dari penyimpangan orang yang menyimpang, diam dari kesesatan orang yang sesat, diam dari penyimpangan orang-orang yang mengajarkan syubhat yang menyimpang.